Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas beberapa permasalahan yang masih terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru" فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ Di antara pembahasan yang kita pelajari dalam pertemuan yang lalu adalah perbedaan yang terjadi di antara para ulama tentang apakah masing-masing negeri mempunyai maplak sendiri-sendiri, tempat terbitnya hilal sendiri-sendiri, ataukah apabila hilal telah terlihat di suatu negeri maka berlaku bagi seluruh negeri yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, bahwa di antara para ulama ada yang menyatakan bahwasanya untuk negara-negara di dunia ini apabila telah terlihat hilal baik itu hilal Ramadan ataupun hilal Syawal di suatu negeri maka berlaku bagi negeri-negeri yang lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa mendapat al-Imam al shawqani al-Imam Siddiq Hasan Khan, al syaikh Al-Albani rahimahullah dan juga al syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya masing-masing negeri berhak untuk menentukan Ramadan dan juga Idul Fitrinya. Sesuai dengan hilal yang terlihat pada masing-masing negeri tersebut. Sehingga terkadang satu negeri mengalami ibadah bulan suci Ramadan sementara negeri yang lainnya belum masuk kepada bulan suci Ramadan tersebut. Terkadang suatu negeri telah masuk pada hari raya Idul Fitr sedangkan negeri yang lainnya belum masuk kepada hari raya Idul Fitr. Pendapat ini adalah pendapat dari madhab syafi'i dan juga salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan termasuk pendapat terakhir Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam ikhtiarat pendapat Syekh Mukbil rahimahullahu taala pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga pendapat sebahagian besar dari Al-Lajnah Ad-Daimah komisi fatwa yang ada di kerajaan Saudi Arabia ini dua pendapat yang sesungguhnya masing-masing mempunyai hujah seputar permasalahan hilal bagi masing-masing negeri. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Dalam pertemuan yang lalu pula kita telah menyampaikan bahwasanya para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya di dunia ini hanya satu matlak saja seperti yang hidup di masa ini Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga sebagaimana ulama yang yang ada di masa sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz mereka semua berfatwa bahwasannya secara praktek amaliyah hendaknya masing-masing penduduk suatu negeri melakukan saum dan juga melakukan Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Sehingga dari sini ikhwan fiddin a'azzakumullahu jami'an Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut, apakah satu matla' ataukah masing-masing negeri berbeda matla'nya, namun secara praktek kesimpulan mereka adalah satu agar penduduk masing-masing negeri melakukan siam Ramadan dan juga melakukan hari raya Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Hal ini berdasarkan penggabungan dari dua dalil setidaknya. Dalil yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar yang sedang kita pelajari. Kewajiban menentukan masuknya bulan suci Ramadan dan keluarnya bulan suci Ramadan dengan ru'yatul hilal. Dan juga hadis yang semakna dengan itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum فأكملوا iddata sya'bana thalathina يوما Lakukanlah saum oleh kalian dikarenakan telah melihat hilal Ramadan dan lakukanlah iftar untuk berhari raya Idul Fitr dikarenakan telah melihat hilal Syawal dan jika terhalang oleh kalian untuk melihat hilal fa'akmilu iddata sya'ban maka sempurnakanlah hitungan bulan sya'ban thalathina yauman menjadi 30 hari. Ini hadis pertama yang merupakan satu landasan untuk melakukan som Ramadan dan juga Idul Fitr dengan rukyatul hilal. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون الصوم صوم itu atau pelaksanaan som itu adalah yaumatasumun. Di hari yang kalian melakukan som Wal fitru yaumatuftirun. Dan juga Idul Fitr merupakan hari di mana kalian melaksanakan Idul Fitr. Wal adha yauma Sedangkan Idul Adha adalah hari di mana kalian melakukan penyembelihan kurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya dan dinyatakan oleh Syekh Al Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Al Ahadits As-Sahihah bahwa isnadnya adalah jayyid. Isnad jayyid berada pada tingkatan di atas hasan dan di bawah sahih. Ikhwani fi din, a'azzakumullahu jami'an. Dengan memperhatikan dalil-dalil yang telah kita dengar bersama tadi, maka menjadikan Al Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan juga para ulama yang melihat bahwasannya di dunia ini mempunyai satu matla kemudian berpendapat bahwasannya untuk masing-masing penduduk negeri mereka melakukan saum dan juga melakukan hari raya bersama pemerintahnya masing-masing. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah di dalam kitabnya Tamamul Minnah halaman 398 hingga 399 والى ان تجتمع الدول الاسلاميه على ذلك فاني ارى على شعب كل دوله ان يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Kata beliau, selama belum terwujud bersatunya negeri-negeri Islam di atas satu matla dalam menentukan pelaksanaan saum Ramadan karena kondisi hari ini berbeda dengan kondisi di masa-masa lampau ketika kaum muslimin saat itu berada dalam satu kepemimpinan khilafah Ketika kaum muslimin masih berada dalam kepemimpinan seorang khilafah, seorang khalifah, di mana seorang khalifah membawahi kaum muslimin di seluruh dunia ini. Ketika kondisi kaum muslimin berada dalam satu khilafah, maka sangat memungkinkan untuk bisa diterapkan bahwasannya bagi kaum muslimin di seluruh dunia ini dengan satu matlak saja. Ketika di satu negeri, satu daerah telah terlihat hilal di tempat tersebut, baik hilal Ramadan ataupun hilal Syawal, maka dengan mudah untuk diputuskan bagi daerah-daerah lainnya untuk dilakukan saum secara bersama ataupun dilakukan Idul Fitr secara bersama-sama pula. Itu di saat kondisi kaum muslimin berada di bawah satu kepemimpinan khalifah di masa lampau. Adapun kondisi saat ini sebagaimana yang telah kita saksikan bersama bahwasanya umat Islam telah terpecah-pecah menjadi sekian banyak negara di dunia ini yang masing-masing mempunyai seorang pemimpin atau seorang kepala negara yang secara teori sulit untuk bisa disamaratakan pelaksanaan som Ramadan di negara-negara tersebut secara serempak ataupun untuk dilakukan pelaksanaan sholat Idul Fitr secara serempak pula. Maka dari itu Syekh Al-Albani rahimahullah kemudian menyatakan, aku berpendapat bahwa setiap warga negara hendaknya melaksanakan saum Ramadan bersama negaranya atau pemerintahnya masing-masing dan tidak bercerai-berai dalam perkara ini. Yakni saum bersama pemerintah dan sebahagian yang lainnya saum bersama pemerintah negara yang lainnya. Baik mendahului pemerintahnya atau membelakanginya. Artinya sangat disayangkan apabila dalam satu negara kaum muslimin bercerai-berai dalam menentukan saumnya dan juga di dalam menentukan Idul Fitrinya. Sebahagian dari kaum muslimin di negara tersebut ikut pemerintahnya, sedangkan sebahagian yang lain ikut pemerintah negeri yang lainnya. Sehingga terjadilah perceraian berayan di antara kaum muslimin dalam permasalahan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, karena yang demikian itu dapat mempertajam perselisihan di tengah masyarakat muslim sendiri sebagaimana yang terjadi di sebahagian negeri Arab sejak beberapa tahun yang lalu wallahul musta'an. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Tamamul Minnah ini al Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya hendaknya bagi kaum muslimin di suatu negeri, di suatu negara untuk bersatu di dalam menentukan saum Ramadannya dan juga di dalam menentukan pelaksanaan Idul Fitrinya yaitu dengan cara mengikuti keputusan pemerintah di masing-masing negeri tersebut. Di dalam kitabnya yang lain, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan tepatnya di dalam kitab uh, silsilah al hadith As-Sahihah jilid 1 beliau berbicara masalah ini pada halaman 443 hingga 445. Dan mungkin yang saya bacakan sebagiannya saja yang terdapat pada halaman 444 dan 445. Beliau berkata, "Qultu" وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ولو كان صوابا من جهة نظره في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعدو, والعدو, وخروج الدم من نواقض الوضوء ومنهم من يرى ذلك ومنهم من يتم في السفر ومنهم من يقصر فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد والاعتداد بها وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كامنا إلى حد إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه فروى أبو داود أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها ثم تفرقت بكم ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ثم إن ابن مسعود صلى أربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر وسنده صحيح وروى أحمد نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين Berkata الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ketika mengomentari pendapat para ulama sebelum beliau seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Al-Imam Abdul Hasan As-Sindi rahimahullahu taala ketika mentafsirkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam As-saum yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun Saumnya kalian itu adalah hari di mana kalian semua melakukan saum hari raya Idul Fitrinya kalian adalah hari di mana kalian melakukan Idul Fitr dan hari Idul Adhanya kalian adalah di hari kalian berkurban. Para ulama seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Al-Imam Abdul Hasan As-Sindi menyatakan bahwa hadis ini merupakan dasar untuk melakukan saum dan juga melakukan Idul Fitr bersama-sama dengan uh, mayoritas kaum muslimin di negeri tersebut bersama pemerintah kaum muslimin. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan perkataan yang telah kita dengar bersama tadi yang artinya adalah inilah yang sesuai dengan syariat yang mudah ini. Pendapat-pendapat atau keterangan para ulama tersebut merupakan pendapat yang sesuai dengan syariat Islam yang mudah ini. Yang di antara misinya adalah mempersatukan umat manusia, menyatukan barisan mereka, serta menjauhkan mereka dari segala pendapat pribadi yang dapat memicu perpecahan. Syariat ini tidak mengakui pendapat pribadi, meski menurut yang bersangkutan bahwa pendapatnya adalah benar dalam ibadah yang bersifat kebersamaan seperti saum, penentuan Id, Idul fitur, dan juga salat berjamaah. Sampai di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwasanya saum termasuk salah satu ibadah yang bersifat kebersamaan antara kaum muslimin. Maka tidak bisa pendapat pribadi tertentu di saat dia memutuskan saumnya jatuh pada tanggal sekian ataupun hari raya Idul Fitrinya jatuh pada tanggal sekian. Walaupun ia menganggap bahwa pendapatnya benar, maka pendapat yang keluar darinya tidak bisa diikuti. Jika pemerintah kaum muslimin tidak menganggap atau tidak memperhitungkan pendapat orang tersebut. Karena memang permasalahan-permasalahan yang bersifat kebersamaan, ibadah-ibadah yang bersifat kebersamaan ini tidaklah diserahkan pada masing-masing individu. Kemudian beliau lanjutkan, Tidakkah engkau melihat bahwa sebagian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat bermakmum di belakang sahabat lainnya, padahal sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa menyentuh wanita atau menyentuh kemaluan dan juga keluarnya darah dari tubuh termasuk pembatal wudhu, sementara yang lainnya tidak berpendapat demikian. Sebagian berpendapat membatalkan wudhu, sebagian yang lainnya tidak membatalkan wudhu. Berpendapat tidak membatalkan wudhu. Sebahagian mereka ada yang sholat secara sempurna dalam keadaan safar, empat rakaat. Dan di antara mereka pula ada yang mengkosornya, yakni dua rakaat dalam keadaan safar. Namun perbedaan itu tidaklah menghalangi mereka untuk melakukan sholat berjamaah di belakang seorang imam walaupun berbeda pendapat dengannya. Dan tetap berkeyakinan bahwa sholat tersebut adalah sah. Hal itu karena adanya pengetahuan pada mereka bahwa bercerai-berai dalam urusan agama lebih buruk daripada sekedar berbeda pendapat. Bahkan sebahagian mereka mendahulukan pendapat penguasa daripada pendapat pribadinya pada momen berkumpulnya manusia seperti di Mina. Di Mina waktu musim haji ketika e, penguasa mempunyai pendapat tertentu sementara dia berbeda dengan pendapat tersebut, maka sahabat tersebut mengikuti pendapat penguasa tadi. Hal ini semata-mata untuk menghindari kesudahan buruk, yakni terjadinya perpecahan bila dia tetap mempertahankan pendapatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwasanya Khalifah Uthman bin Affan saat sholat di Mina empat rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, dan isya empat rakaat, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkarinya. Seraya berkata, aku telah sholat di Mina, yakni di hari-hari haji, bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan di awal pemerintahan Uthman sebanyak dua rakaat, yaitu di Qasar. Dan setelah itu Uthman sholat empat rakaat. Kemudian Uthman pada e, pemerintahan yang belakangan, belakangan dari pemerintahannya sholat empat rakaat, tidak di Hal itu dikarenakan Uthman baru menikah dengan wanita penduduk Makkah yang saat itu dia merasa bahwa dirinya adalah seorang mukim sehingga dia melakukan salat empat rakaat. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian terjadilah perbedaan pendapat kemudian terjadilah perbedaan di antara kalian. Sebagian salat empat rakaat dan sebagian lagi dua rakaat dan harapanku dari empat rakaat salat itu yang diterima adalah yang dua rakaat darinya. Namun ketika di Mina, sahabat Abdullah bin Mas'ud justru salat empat rakaat. Ketika berada di Mina, justru salat empat rakaat mengikuti Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dikatakanlah kepada beliau, oleh e, murid-muridnya, engkau telah mengingkari Uthman atas solatnya yang empat rakaat. Mengapa kemudian engkau solat empat rakaat pula? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan perselisihan itu jelek. Sanatnya sahih diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad seperti riwayat di atas dari sahabat Abu Dhar Al-Ghifari. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah melanjutkan فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد وخاصة في صلاة الوتر في, في رمضان بحجة كونهم على خلاف مذهبهم وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم وحده ويفطر وحده متقدما أو متأخرا على جماعة المسلمين معتدا برأيه وعلمه غير, مبا غير مبال بالخروج عنهم فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور فيكونون صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله على الجماعة Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan maka dari itu hendaklah hendaknya hadis dan athar ini, riwayat sahabat ini benar-benar dijadikan sebagai bahan renungan oleh orang-orang yang hobi berpecah belah dalam urusan solat mereka serta tidak mau bermakmum kepada sebahagian imam masjid khususnya solat witir di bulan Ramadan dengan dalih beda madhab. Demikian pula orang-orang yang bersaum dan berbuka sendiri. Baik mendahului mayoritas kaum muslimin ataupun mengakhirkannya dengan dalih mengerti ilmu falak tanpa peduli harus berseberangan dengan mayoritas kaum muslimin. Hendaknya mereka semua mau merenungkan ilmu yang telah kami sampaikan ini dan semoga ini bisa menjadi obat bagi kebodohan dan kesombongan yang ada pada diri mereka dengan harapan agar mereka selalu dalam satu barisan bersama saudara-saudara mereka kaum muslimin karena tangan Allah bersama al-jamaah. Demikianlah perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah yang terdapat di dalam uh, silsilah al-hadith as-sahihah. Dan masih ada keterangan dari para ulama yang lain seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala dan juga fatwa dari Lajnah Ad-Daimah para ulama yang tergabung dalam Eh, lajnah ad-daimah dan juga perkataan uh, eh, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang semuanya menjelaskan bahwasanya bagi kaum muslimin hendaknya mereka melakukan saum Ramadan bersama pemerintahnya dan melakukan Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Dengan demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an sangatlah keliru ketika seseorang menyandarkan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dengan mengambil sebahagian perkataannya kemudian bersikeras untuk tetap melakukan saum sebagaimana saumnya penduduk Saudi Arabia ataupun bersikeras untuk melakukan Idul Fitri sebagaimana Idul Fitrinya penduduk Saudi Arabia sementara ia berada di negeri Indonesia ini. Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana dari apa yang telah kita dengarkan baik dari keterangan beliau yang terdapat di dalam Tamamul Minnah ataupun terdapat di dalam silsilah al-hadith as-sahihah menjelaskan bahwasannya bagi kaum muslimin hendaknya sal, hendaknya melakukan saum Ramadan dan juga Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Karena saum Ramadan dan juga Idul Fitr merupakan ibadah yang bersifat kebersamaan, maka dengan melakukan saum Ramadan bersama pemerintah dan melakukan Idul Fitr bersama pemerintah, terwujudlah persatuan dan kesatuan di antara umat Islam di negeri tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk tafaqquh fid din dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai sarana untuk merekatkan dan mempersatukan umat Islam di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di atas bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah.